Hadis ke-58 Bagaimana mengetahui awal bulan Ramadan? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membicarakan hilal, kemudian bersabda, "Jika kalian melihatnya maka puasalah, yakni puasa Ramadan, dan jika melihatnya lagi maka berbukalah, yakni Idul Fitri, dan jika tertutup mendung maka genapkanlah bulan Ramadan 30 hari." Hadis riwayat Muslim. Perawi hadis Lihat hadis nomor 13. Beberapa faedah hadis ini adalah Hadis ini melarang puasa pada hari syak, yaitu hari yang diragukan. Juga tidak boleh puasa Ramadan pada hari ke-30 bulan Syakban, jika pada malam ke-30 Syakban dalam kondisi mendung. Tidak wajib puasa Ramadan kecuali telah masuk bulan Ramadan dan waktu masuknya diketahui dengan melihat hilal atau kesaksian yang melihat hilal. Jika arah pandangan pada Jika arah pandangan pada malam ke-30 terhalang mendung atau awan, maka wajib menyempurnakan bulan